Maka mereka mengajarkan manusia dengan hadis-hadis yang doif. Bahkan hadis yang palsu. Yang tidak ada asalnya pada hadis tersebut. Maka ini manhaj mereka di saat mereka membaca kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh pendiri mereka. Maka di dalamnya ada hadis-hadis yang doif, dan palsu dan tidak ada asalnya. Pokoknya berbicara tentang fadailul a'mal. Dan prakteknya mereka di saat membaca kitab tersebut tidak ada hikmah. Yang penting seperti jadwal harus dibaca. Dan kami dapati seperti ini di Malaysia. Ada orang Afrika dari Nigeria dohirnya dan dia bisa berbicara bahasa Inggris sedikit. Maka dia memaksakan diri untuk membaca kitab Fadailil A'mal dan karena penulisnya orang Urdu bukan orang Arab maka diterjemahkan dan karena dia tidak mendapati terjemahan kecuali bahasa Inggris ya sudah setelah selesai dari sholat maka dia akan membaca kitab tersebut. Dan kami dapati dibaca kitab tidak peduli. Apakah bermanfaat, tidak bermanfaat, yang penting dibaca, dibaca teks Inggris. Dan orang-orang Malaysia, Melayu, banyak yang tidak paham bahasa Inggris. Maka dia hanya sekedar membaca, dibiarkan lima menit dan selesai. Dan itu setiap salat. Karena jadwal mereka dakwah seperti itu. Maka tidak ada hikmah dari dakwah mereka dan juga mereka hanya sekedar membaca tidak tahu hadis-hadis yang ada. Hadis yang doif, hadis yang maudhu, palsu, dan hadis yang la aslalaha. Bahkan tidak ada asalnya. Yang penting mereka membaca dan selesai dari tugas mereka Itulah dakwah mereka. Yang kedua, tujad fihim bid'aun kasiratun. Terdapat pada mereka kebid'ahan yang banyak. Bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'ai id amudu da'watihim al-fikri huwa al-khuruj bihadat tahdid. Maka didapati pada mereka kebid'ahan yang banyak. Bahkan dakwah mereka berdakwah seperti kita mengajari manusia, maka dakwah mereka mabniyatun alal bidah. Tersusun dari kebid'ahan-kebid'ahan bahkan asal dari tulang punggung dakwah mereka yang dinamakan dengan al-khuruj, keluar penuh semuanya dengan kebidahan, seperti di sini Syekh menyebutkan min kulli syahrin salasati ayyam maka khuruj itu bagi mereka harus selalu dilaksanakan dalam sebulan tiga hari wa fisanah arba'una yauman dalam satu tahun 40 hari wa fil umr dan dalam satu umur bagi orang yang berakidah jama'atut tabligh dalam satu umurnya sampai meninggal harus keluar empat bulan. Maka ini dari jadwal yang dinamakan oleh mereka dakwah dinamakan hurut dalam sepekan minimal tiga hari afwan dalam sebulan minimal tiga hari. Dalam setahun minimal empat puluh hari. Dalam satu umur hayatnya paling sedikit empat bulan. Dan itu cita-cita mereka. Maka mereka yang sudah melaksanakan setiap bulannya tiga hari. Wah oh, tinggal puluh hari ini. Akhirnya melaksanakanlah dalam satu tahun itu 40 hari keluar. Nah setelah mereka melaksanakan 40 hari, cita-cita mereka yang paling tinggi. Eh, kapan ya? 4 bulan. Apalagi kalau 4 bulan itu bisa mereka pergi ke IPB, India, Pakistan dan Bangladesh, berputar-putar di sana dengan maulana-maulana di sana yang mana dia tidak mendapatkan ilmu hanya sekedar berputar-putar dengan mereka, maka itu kalau pulang menjadi syekh besar, dinamakan maulana. Maka ini dari keadaan mereka di dalam usul dakwah dinamakan khurud. Kemudian disebutkan wafikuli usbu jaulatan. Nah, dalam sepekan itu ada dua jaulah. Maknanya dua perjalanan. Jauhlah fil masjid alladhi tusalli fihi. Perjalanan dakwah di masjid yang dia salat padanya. Wasaniyah mutanakkilah. Ataupun berpindah dari masjid ke masjid. Maka sering mungkin antum mendapati suatu masjid jika antum sholat berjamaah dengan yang lain kebetulan sedang keluar maka ada dari kelompok mereka tujuh orang, delapan orang menggunakan sorban dan gomis. Kemudian melihat di belakang masjid terdapat ransel-ransel dan juga kasur-kasur yang diikat. Maka inilah yang diinginkan dengan dakwah mereka. Harus ada dalam setiap pekan jaulatan, dua putaran Putaran yang pertama di masjid yang biasa mereka sholat dan yang kedua di masjid-masjid secara berputar. Wa yaumin halakotan dan harus dalam satu hari itu dua halakoh. Halakotun fil masjid ala ditusolifihi fihi wasaniyah fil bait. Maka ada dua halakoh. Yang pertama halakoh di masjid yang dia sholat melaksanakan kultum kuliah tujuh menit dan yang kedua di rumahnya kepada keluarganya. Walan yarbau anisakhas illa ida iltazamahu. Dan mereka tidak ridho. Orang berdiri dari kelompok kita misalnya di masjid mereka. Kecuali orang-orang yang memang ditugaskan. Siapa jadwalnya hari ini dan siapa dari kelompok mereka wala syakka annahu bid'ah fid din ma anzalallahu biha min sultan maka pembatasan-pembatasan dakwah tiga hari empat puluh hari empat bulan maka ini dari mana pendalilannya La syakka tidak diragukan lagi ini perkara bid'ah di dalam dakwah dan di dalam agama yang tidak pernah diturunkan oleh Allah di Al-Quran ataupun di Sunnah. Maka bagaimana dengan kita yang setiap habis sholat melaksanakan pelajaran? Maka kita disebutkan huruj atau tidak? Maka bagi mereka huruj seperti tadi keadaannya. Yang ketiga, rauna anna da'wata ila tauhidi tanfirun lil ummah. Dan mereka kelompok atau tabligh menganggap dakwah kepada tauhid seperti mempelajari kitab tauhid, membicarakan tentang penyembahan hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah saja, menyembelih hanya untuk Allah tidak boleh, menyembelih untuk para wali dan berdoa ngalap barokah di kuburan para wali. Ini kata mereka tanfirun lil ummah menyebabkan kaum muslimin menjauhi kita, menjauhi dakwah kita. Dan yang keempat, yarauna ana da'wata ila sunnah tanfirun lil ummah. Begitupun mereka melihat menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan yang menyebabkan manusia lari, maka mereka menganggap dijauhi sunnah-sunnah yang menyebabkan orang lari. Sehingga dakwah mereka menjauhi tauhid dan menjauhi sunnah dengan tujuan agar tidak terpecah belah dari persatuan kaum muslimin. Dan poin yang kelima, yaqulu amiruhum bil hudaidah. Karena yang menulis juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, maka dia memeriksa kelompok-kelompok jamaatu tablik di Hudaidah bahkan sampai kepada ucapan gembong yang ada di Hudaidah. Maka dikatakan berkata amiruhum berkata amir pemimpin kelompok jamaatu tablik di Hudaidah bid'atun tajma'un nasu khairun min sunnah tufarriqu bainahum Maknanya kebid'ahan yang dilakukan namun menyebabkan manusia berkumpul dan cinta padanya maka itu lebih baik daripada menghidupkan sunnah yang menyebabkan terpecahnya persatuan kaum muslimin. Paham di sini? Maka bid'ah jika dilaksanakan menyebabkan kaum muslimin senang contohnya maulid Nabi maka kaum muslimin awam semuanya senang. Ada makanan di masjid. Ada pembacaan puisi. Ada lomba. Anasid. Dan sebagainya. Ada banyak makanan dan lomba-lomba dan hadiah-hadiah. Maka ini lebih baik meskipun bid'ah daripada melaksanakan sunnah ataupun mengajari sunnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Ini ucapan dari amir terbesar mereka di Hudaidah. Poin yang keenam yakununa al adawat li ahli sunnah dan mereka akan menjadi permusuhan dengan kelompok ahli sunnah karena ahli sunnah mengajak kepada sunnah dan mengajak kepada tauhid dan mereka tidak mau menghidupkan sunnah karena menyebabkan perpecahan ummah maka tidak akan pernah bersatu kelompok jamaah tablik di masjid dengan kelompok sunnah di masjid. Maka mereka cukup dengan mengajarkan fadailul a'mal yang ada pada mereka daripada mengajari manusia kepada tauhid ataupun kepada sunnah dari kutub-kutub sunnah. Dan yang ketujuh, yuzahidunan nasa anil ilmin nafe. talmihan wa tasriha. Maka mereka menjauhkan manusia dari menuntut ilmu yang bermanfaat. Baik secara terang-terangan ataupun secara tidak terang-terangan. Dan ini wakil. Di mana mereka mengejek orang-orang yang sibuk duduk di masjid menghafal Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak pernah huruf? Duduk terus di masjid. Nuntut ilmu terus Praktekkan ilmumu. Dakwah bersama kami tiga hari paling sedikit. Ataupun empat puluh hari dalam satu tahun. Ataupun empat bulan dalam seumur hidup. Maka mereka menganggap orang-orang yang menuntut ilmu adalah tidak beruntung. Yarauna annahu la najata linnas illa tariqihim. Dan mereka menyangka bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan kecelakaan dan sengsara, tidak selamat kecuali yang mengikuti jalan mereka. Maka mereka memandang kepada orang-orang awam ataupun seperti kita dai-dai yang menyeru kepada sunnah bahwa mereka dalam keadaan kebenaran dan kita dalam keadaan salah dan mereka menyangka kita semuanya dalam keadaan celaka kecuali yang mengikuti mereka karena mereka seakan-akan bagaikan perahu Nabi Nuh man bahan naja barang siapa yang naik ke perahu tersebut mereka selamat ala dalika masalan bisafinati nuhin maka mereka menyepertikan dirinya seperti perahu Nabi Nuh. Man rakiba fiha naja wa man lam yarkab halaka. Barang siapa yang bergabung dengan mereka bagaikan naik dari perahu Nuh, maka mereka akan selamat. Dan barang, barang siapa yang tidak mau naik dari perahu mereka, maka mereka akan hancur, akan celaka. Dakwahnya salah. Wa inna da'watana kasafinati Nuh. Maka mereka memproklamirkan dakwah kita bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang naik dia akan selamat dan barang siapa yang tidak ikut naik dia dalam keadaan celaka. Akan terkena banjir bandang dan tsunami. Waqad itu ada. Al-mathalu minhum fil Urdun wal Yaman. Dan aku telah mendengar ucapan-ucapan ini dari ulama-ulama mereka di Urdun, Jordania dan di Yaman. Kemudian yang kesembilan, layah tamu nabi tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Maka mereka tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah yang merupakan dakwah para nabi dan dakwah kepada tauhid al-asma wa sifat tentang sifat Allah demikian dan demikian tidak penting bahkan mereka menjauhkannya karena tadi kaidahnya mengajari tauhid itu menyebabkan manusia terpecah-pecah kita mengatakan eh jangan berdoa kepada para wali jangan ngalap barokah itu membuat perpecahan di antara kaum muslimin biar saja kaum muslimin berdoa kepada wali mereka yang sudah meninggal atau menyembelih untuk nadar mereka terpenuhi untuk wali-wali mereka dan sebagainya biarkan saja. Jangan berdakwah kepada tauhid terutama al-uluhiyah menyebabkan perpecahan umat Maka yang ke-10 innahum ghairu musta'idin li talabil ilmi. Dan ini yang kita lihat pada mereka bahwa mereka tidak sanggup untuk menuntut ilmu. Duduk di saf pertama menghafal Al-Quran dan hadis itu tidak mampu mereka. Wa waktu dari yusrifu fi ilmi dha'i'an. Sehingga mereka menganggap waktu dia duduk untuk menghafal Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil itu adalah waste the time, membuang-buang waktu saja. Maka mereka tidak akan mampu untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu butuh kepada muzakarah, muraja'ah, al-hifd. Menuntut ilmu membutuhkan pemahaman kepada kitab dan menghafal kitab dan mendakwahkan dan mengamalkan. Maka ini adalah perkara yang bagi mereka berat. Mereka senangnya jalan-jalan. Maka jalan-jalan dari masjid ke masjid dengan jalan kaki di sebagian tarikhah mereka lebih afdol jalan kaki. Dulu Nabi berdakwah dengan jalan kaki. Padahal dulu Nabi berdakwah juga dengan unta dan keledai. Kenapa tidak ada yang naik keledai ataupun kuda? Maka inilah dari sepuluh yang dohir ada pada jamaah tabligh dan dari kesalahan mereka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah.